halo Pak Jainal. Halo Pak. Silakan Pak Jainal. Kalau pendapat saya itu sangat jelek lah sistem itu lebih baik pasal kita itu sedikit biar kerja keras dikasih pekerjaan buat bikin jalan apa nanti yang orang miskin itu juru kerja itu begitu jadi pemerintah infrastruktur yang benar terus dia bisa bekerja itu begitu caranya. Terima kasih Pak Jainal. Halo Pak Leo. Uh, Pak Giri, saya eh, komentar komentar sedikit. mungkin nggak perlu dan sebenarnya kalau ngomongin pro yang miskin rakyat Sering sekali Pak Lius suara Anda terputus-putus Ada telepon lagi Halo? Ya Ya Silakan Pak Ah, makasih ah, Ini kan udah money politik ini Biasanya menjelang pemilu Ah, itu sudah ada yang, yang diancang-ancang lah program-program demikian apalagi nanti tahun 2014 itu baru digelontorkan BLT bantuan apa begitu seolah-olah nanti pemerintah ah, yang sedang berkuasa punya andil ya, seperti ya tukang beri-beri duit lah sehingga orang memilih dia kembali padahal sebenarnya menurut kami ini suatu tip budaya ya tidak baik buat rakyat ini dengan mempergunakan uang BLT hal-hal tertentu kemudian dipakai untuk politik gitu loh sebaiknya jangan ada BLT memang ingin mensubsidi rakyat yang terkena dampak kenaikan BBM coba cari solusi lain misalnya dituangkan dalam uh, gratis pendidikan, kemudian gratis uh, kesehatan, pemeriksaan ini gratis, dan sebagainya. Yang gitu itulah, jangan kasih uang kontan. Itu tidak mendidik, malah membuat rakyat ini terbuai dan terbiasa meminta, meminta, dan meminta. Kapan kita negaranya rakyat ini memaju, pikirannya sudah di, dirusak. Dari masih kecil dirusak, dengan sistematik gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Ada Pak Firman, halo. Selamat siang. Ya, silakan Pak Firman. Ya begini, kalau menurut saya BLT itu tidak mendidik ya Pak ya. Sebaiknya rakyat itu dikasih kailnya Pak, jangan dikasih ikannya. Kalau dikasih kailnya itu kan mereka kan bekerja, bekerja mencari ikan, ya kan? Dapat ikannya. Bagi boleh tuh kalau bantuan-bantuan itu tuh saya rasa kalau pemerintah sekarang ini selalu mencari pencitraan yang baik di mata publik jadinya itu bukan bantuan itu cuma dana kompensasi dari eh, dari eh, dana kompensasi dari warga yang mampu kepada warga yang tidak mampu alias subsidi silang eh, ya, sekarang satu hari mau dikasih lima ribu itu satu keluarga itu itu rakyat rakyat miskin itu aja deh makanya satu hari cuma sekali dah pak ya itu yang kacau itu bayi itu bayi dan anak-anak balita itu mereka makan ya bisa satu hari sekali mereka paling nggak makan satu hari harus tiga kali ya, terima kasih terima kasih ada Pak Kahin halo ya Pak Geri ya silakan Pak pandangan saya bahwa BLT ini tidak membantu sama sekali malah cuma membawa rakyat seperti dibuat seperti sapi diumpanin dulu rumput lalu nanti dibajak dipakai tenaganya diperas susunya dan terakhir disembelih diambil dagingnya jadi itu sangat tidak mendidik dan sangat tidak baik jadi menurut saya tolong urus aja itu dulu sekolah-sekolah yang udah pada hancur yang satu kelas untuk TK, SD, SMP, SMA sekolah yang udah pada mau tumbuh, jalanan yang pada bolong jadi jangan cari cari eh, pencitraan sebelum pemilu terima kasih terima kasih Pak Kahin halo Pak Ido selamat siang Pak silakan Pak kalau menurut saya ya sebetulnya ya memang eh, itu cukup baik juga ya kalau lihat orang-orang pada lihat eh, begitu naik gitu ya orang yang di bawah itu langsung nggak punya apa-apa jadi itu juga menolong juga mungkin sampai 9 eh, bulan atau setahun apa gitu ya sambil dia usaha kalau orang terus bilang itu salah terus ke kasihkan pengusaha itu omong kosong kadang belum tentu sampai dan itu bisa eh, timbul birokrasi korupsi lagi jadi jangan dikira orang ekonomi-ekonomi itu sudah kasih saran atau sudah lewat UMK, lewat pengusaha. Itu apa? Oh, hati-hati maksudnya belum tentu sampai ke sana langsung. Jadi PLT itulah yang langsung kerasa eh, di masa eh, masyarakat pembantu. Itu pesannya Pak. Terima kasih Pak Ido. Ada Pak Aryo, halo. Halo, selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Aryo. Uh, itu kalau saya pikir kayak BLT itu adalah uh, politik kecap itu Pak seperti orang makan tahu makan tahu itu dikasih kecap tapi pemanis itu. sebetulnya kan BLT itu dari uang masyarakat sendiri yang masuk ke harga BBM yang dinaikkan jadi dikasih sedikit-sedikit begitu ke sebagian masyarakat yang yang katanya kena dampak subsidi itu. Makanya itu sebetulnya pembodohan aja. Jadi saya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo, ada Pak David. Halo. Ya halo. Ya silakan Pak David. Eh, kalau saya lihat sih bagus ya bantuan langsung diterima masyarakat ya. Uh, cuman kan kalau dibilang sampai 9 bulan ya selesai sampai 9 bulan itu aja gitu ya. Kalau dihitung-hitung kan itu Eh, jumlahnya kan besar sekali ya, kalau nggak salah triliunan ya. Gimana kalau itu kan dimanfaatin untuk buka lahan pekerjaan aja ya, seperti kita bangun kafe apa gitu. Itu kan lebih bermanfaat ya, dan baru kesinambungan ya. Masyarakat yang nggak ada pekerjaan bisa ditampung di situ. Gitu, gitu. Itu aja, thank you. Terima kasih Pak David, ada Pak Yustus. Iya, selamat sore. Iya, silakan Pak Yustus.、Uh, eh, sebetulnya saya kurang setuju dengan PLT karena itu memberikan uang yang mungkin bisa jadi macam-macam ya. Ya, mungkin yang kalau kita ekstrim negatif, mungkin bisa jadi untuk judi, untuk minum dan sebagainya. Cuma memang ada juga yang di, untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari. Cuma saya lebih suka sebetulnya buatlah suatu proyek. Ya, jadi misalnya yang kaum laki-laki sudah bekerja dapat BLT, Nah, yang mungkin ibu-ibu yang mungkin tidak punya suami, ya, disuruh membuat eh, semacam dapur umum. Nah, di situ mereka pun juga dapat penghasilan, dapat makan, ya. Jadi ada infrastruktur yang bisa dibangun, mau itu jalan, mau itu saluran air dan sebagainya. Makasih. Pak Santoso. Ya, selamat malam, Mbak. Komentar Anda? Ya, komentarnya, nah ini bukan dari lubang tutup lubang, tapi tutup lubang dari lubang lagi. Baru mau tutup beberapa defisit RAPBN gara-gara harganya naik tapi keluarin lagi duit untuk hal yang sudah pasti ada niat untuk korupsi lagi salah satu aja bahwa kita soal terima kasih terima kasih kembali Pak Santoso